Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih Kama yuhibu rabbuna wa yardha Asyadu la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadu rasulullah Kita lanjutkan ya, Ini merupakan rekaman audio yang ke-10 Membahas tentang tanda-tanda fi'il Di halaman 20 kita mulai alamatul fi'li, tanda-tanda fi'il. Qala al-musannifu wal fi'lu yu'rafu qad was-sini wa sawfa wa ta'i ta'nis sakinati. Berkata penulis ya Ibnu Ajurrum Hasan Haji bahwasanya fi'il itu diketahui ya dengan tanda qad ya sin asin yang ketiga as dan yang keempat adalah tak taknis sakinah asyarhu penjelasan Ba'da an zakara al-musannifu alamatil ismi syara'a fi dhikri alamatil fi'li فذكر arba'a alamatin. إذا وجدت واحدة منها في كلمة أو رأيت أنها تقبلها عرفت أنها فعل Ya, setelah penulis menjelaskan atau menyebutkan tentang tanda-tanda isim pada bab sebelumnya, penulis memulai ya untuk menyebutkan tanda-tanda fiil. Dan beliau menyebutkan tanda fiil tersebut ada empat tanda ya jika engkau mendapati satu ya di antara tanda-tanda tersebut dalam suatu kata atau engkau melihat tanda-tanda tersebut masuk kepada suatu kata maka ketahuilah bahwasanya kata tersebut dapat ya dikategorikan sebagai fi'il wahia dan tanda-tanda yang pertama adalah kode. Wahya harfun min ma'aniha at-tahqiqu. Qad artinya itu sungguh ya. Wahya harfun dan dia adalah huruf min ma'aniha yang maknanya at-tahqiqu menguatkan. Tadkhulu 'alal madhi Nahu qawlihi ta'ala qad sami'allahu Allahu. Ya masuk kepada fi'il madi atau fi'il lampau ya sebagaimana firman Allah taala ya dalam surat Al-Mujadalah ayat 1 qad sami'allahu ya sungguh Allah telah mendengar wa 'alal mudhari'i nahu qawlihi qad ya'lamu dan qad juga dapat masuk pada fi'il mudhari ya sebagaimana firman Allah taala dalam surat An-Nur ayat 63 qad ya'lamullahu ya. Tanda yang kedua adalah wasinu wasaufa ya asin ya huruf sin dan saufa wahuma harfa harfa istiqbalin yahtasani bil fi'lil mudhari'i nahu qawlihi ta'ala dan kedua huruf tersebut adalah huruf istiqbal atau huruf untuk menunjukkan masa yang akan datang. Yahtasani bil fi'il mudhari yang dikhususkan hanya masuk pada fi'il mudhari saja. Sebagaimana firman Allah taala dalam surat Maryam ayat 47 Sa'astaghfiru ya. ya aku akan memohon ampun Wakolehi dan firman Allah yang lain pada surat Yusuf ayat 98 Saufas astaghfiru ya. Kelak aku akan memohon ampun Tanda yang keempat adalah Wata utani kina tu ya, adalah tak taknis kina. Apa itu tak taknis kina? Wahya harfun dulu ala anna ma usnida ilaihil fi'lu muannasun. Ya dia adalah Ta'tani sakinah adalah huruf yang menunjukkan ya atas apa-apa yang disandarkan padanya ya dan menunjukkan makna muannas ya. Jadi huruf ta'tani sakinah adalah huruf yang menunjukkan atas apa-apa yang disandarkan ya pada suatu fiil ya padanya dan ta'tanis ini merupakan ya, makna atau ciri muannas ya jadi tak tanis ini adalah tak yang menunjukkan makna muannas yang berada pada fiil uh, madhi ya wahia muhtas ya wahia muhtasitun bil fi'lil madi wa tattasilu bi akhirih nahu qawlihi ta'ala ya dan tak tanis itu khusus pada fi'il madhi dan bersambung di akhir fi'il tersebut. Sebagaimana firman Allah taala dalam surat An-Naml ayat 18, qalat namlatun. Ya, berkata semut itu, ya. Qalat namlatun telah berkata semut, seekor semut. Mana tak taknisnya? Tak taknisnya adalah qalat ya tak di belakang qalat. Itu menunjukkan tak taknis ya. وحاصل ما ذكره من علامات الفعل dan kesimpulannya dari apa-apa yang telah disebutkan dari tanda-tanda fi'il itu ada empat yang pertama wahi, wahidatun mushtarikatun bainal madhi wal mudhari'i wa hiya qad ya dimana ada satu tanda yang Eh, bisa masuk pada fi'il madhi dan juga pada fi'il mudhari. Dan tanda itu adalah qad. Wa wa wasnatani takhtassani bil mudhari wa huma as-sinu sawfa. Dan ada dua tanda khusus yang hanya masuk kepada fi'il mudhari saja yaitu adalah asin huruf sin dan saufa. Yang terakhir wahidatun mukhtas mukhtasatun bil maldi wahiyata utakni sakinatu dan ada satu tanda yang khusus hanya masuk ya pada fi'il madhi saja yaitu tak takni sakinah Oke kita lanjutkan pada fawaidu wa tanbihat ya faidah faidah dan tanbihat yang pertama qad ya Qad itu adalah alamatun mushtarikatun bainal madhi wal mudhari'i tadkhulu ala al madhi fatakunu litahqiqi ghaliban nahu wa na'lamu an qad sadaqatana ya, Qad adalah tanda yang bisa ditemui pada fi'il madhi dan fi'il mudhari' yang masuk kepada jika masuk kepada fi'il madhi ya maka makna kot tersebut adalah untuk menguatkan litahqiq ghaliban secara umum sebagaimana firman Allah taala wa na'lama an qad sadaqatana ya, dan kami yakin bahwa kamu telah berkata benar kepada kami ya kot di sini bermakna tahqiq atau penguatan bahwasanya kamu telah benar benar berkata kepada kami pada qad tanah Watuk watakunu litakribi nahu qad qamatil salatu ay qaruba qiyamuha ya atau qad juga bisa bermakna takrib atau mendekatkan sebagaimana ya perkataan qad qamatis salatu sungguh ya secara bahasa diartikan kan sungguh sholat telah didirikan. Namun pada dasarnya kalimat komat ini ikomah ini ya justru di, diucapkan sebelum sholat dimulai. Namun secara bahasa di sini diartikan kod sungguh komat telah didirikan as tuh sholat. Ya maksudnya adalah Ya, kot di sini bukan bermakna itu. Namun koruba kiamuhu adalah e, bermakna dekatnya ya atau sedikit lagi sholat itu akan didirikan. Ya. Jadi makna kot ini adalah menunjukkan pada dekatnya suatu fiil ya, yang akan terjadi. Ya, jadi koruba kiamuhu. Jadi sholatnya itu sedikit lagi akan dimulai. Ya, Nah, ini adalah makna kot yang kedua. Watadkhulu alal mudhari dan terkadang kot juga masuk kepada fi'il mudhari fatakunu litaqlili yang bermakna menyedikitkan ya, atau membuat sedikit ghaliban secara umum. Ai taklilu wuqu'il fi'li nahu al kazuba al kazubu qad yasdiqu. Ya. Atau ya bermakna menyedikitkan ya terjadinya suatu fiil sebagaimana pada contoh perkataan al-kadzubu ya al-kadzubu qad yasdiku ya para pem pembohong ya pembohong itu sedikit yang jujur ya jadi qad di sini artinya sedikit pembohong itu sedikit yang jujur ya karena pembohong ya karena makanya pembohong itu sedikit yang jujur ya di sini adalah makna ketiga ya dari makna kod ya watak ya ti taksir dan terkadang juga bermakna banyak seperti pada contoh kod ya judul karimu ya banyak ya ya banyak mun apa banyak orang-orang yang dermawan ya banyak muncul orang-orang yang dermawan ya kot di sini bermakna taksir litaksir atau banyak dan makna yang lain adalah litahkik ya huwa kasirun jiddan fil Qur'anil Karimi nahu qad ya'lamullahu ya dan terakhir adalah makna yang sebagaimana kita telah ketahui adalah bermakna untuk menguatkan litahqiqi dan ini adalah makna-makna yang paling banyak sekali dalam Al-Qur'an yang mulia sebagaimana firman Allah taala Qad ya'lamullahu sungguh Allah ya mengetahui Yanzuru Mughnil Labib ya halaman 139 wa Rasul Mabani halaman 455 Ta'dwa'ul Bayan ya halaman 25 atau Syarhul Kafrawi al Aj al Ajur Rumiyah halaman 58 atau Wahasyatu Abin Najah halaman 42 Lalu faidah yang kedua adalah ta'u ta'nis sakinatu ta' ta'nis sakinah al muradu annaha sakinatu annaha sakinatun fi asli wad'iha فلا فلا يضر تحريكها لعريض كما إذا وليها ساكن فتحرك فتحرك بالكسر للتخلص من من من التقاء الساكنين له قوله تعالى قالت امرأة العزيز Untuk pembahasan tak taknis yang maksudnya adalah al murad annaha sakinah ya tak taknis tak yang menunjukkan makna perempuan as yang disukun maksudnya disukun itu adalah secara aslinya ya secara aslinya memang dia disukun tapi tidaklah mengapa tak taknis itu ya diberi harokat ya jika ya jika ya huruf setelahnya ya itu adalah huruf yang sukun juga ya maka kita boleh memberikan harokat pada tak taknis tersebut untuk mempermudah ya untuk mempermudah dan menghindari bertemunya dua sukun sebagaimana firman Allah taala qalatimraatul azizi ya pada dasarnya di sini adalah qalat imro'atul azizi tapi karena tak taknya di sini tidak dibuat sukun karena kalau dibuat sukun akan bertemu dua sukun secara bersamaan kolat terus mimnya mati ya jadi kan tidak bisa dibaca ya sukun ketemu sukun makanya tak tanisnya diberi harokat kasroh agar bisa dibaca bersambung Qalatim ra'atul azizi Selanjutnya pembahasan yang ketiga ya adalah lam yuz ya lam yakur al musannifu ta al fa'ili wa hiya alamatu wa hiya alamatun mumayyizatun lil fi'lil madhi ya Nahu kultu zakaroha ibnu malik fil alfiyati wa ibn hajib fil kaf kafi kafi ya fil kafiyah wa ibnu hisham fil awda awdahu as-suyuti fil Ham. ya. ya penulis tidak menyebutkan ya tak fa'il ya sebagai tanda fi'il ya karena tak fa'il ini adalah tanda yang membedakan antara fi ya bagi fi'il maldi seperti pada contoh kultu ya. Kultu di sini ada tanda fi'il yaitu tak fa'il ya. tu itu tak fa'il yang menunjukkan pelaku ya. Takdirnya adalah anak. Kultu maka diartikan aku berkata Nah, di sini kultu adalah fiil dan tanda fiilnya adalah ta'ul fa'il ya ada tak fa'ilnya. Yang keempat lam yazkur ya al-musannifu alam alamata alamata fi'l al-amri wa alamatuhu murakkabatun min majmu'i syai'aini wa huma على الطلاء على وقبوله ya al-mukhatabati jadi penulis tidak menyebutkan ya tanda filamar dan tanda filamar tersebut itu tersusun dari dua unsur yang digabung dan kedua unsur tersebut ya menunjukkan atas suatu permintaan dan penerimaan ya bisa menerima ya ya mukhatabah seperti pada contoh kum berdirilah kamu fa innahu dalun ala talabil qiyami dan dis, e, dan bahasanya bahasanya fil amr kum ya itu menunjukkan atas permintaan berdiri wa ya, yuqbalu ul mukhatabati dan ya dan dapat ya dan ya mukhatabah ya bisa diterima pada fiil amar tersebut sebagaimana perkataanmu takulu kumi ya berdirilah kamu perempuan ya mana ralat ya tadi anda bilang kumi tapi kumi ya berdirilah kamu perempuan wala'ala al-musannifu lam لعسرها على 'ala al-mubtadi'i bisababin annaha murakkabatun min syai'aini dan boleh jadi penulis tidak menyebutkan tanda ya fiil amar tersebut untuk memudahkan bagi pemula. Nah, barakallahu fikum.